Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-13 daripada permasalahan atau ritual-ritual perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu orang-orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Permasalahan yang ke-13 ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya sekali yaitu sifat al-ghulu Sifat al-ghulu itu sikap berlebih-lebihan, baik dalam menyanjung, memuji atau yang semisalnya. Nah, menyanjung, memuji, mencela, mencaci maki, itu semua sikap berlebihan tidak bagus. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW memberikan ultimatum atau memberikan ancaman, nah atau memberikan nasihat kepada umatnya, Iyakum wal ghuluwa, fainnal ghuluwa ahlaka man kana qabalakum. Hati-hati kalian dan jauhilah oleh kalian sikap atau sifat al-hulu, sikap berlebihan. Karena sungguhnya sikap al-hulu atau sungguhnya sifat berlebih-lebihan atau perbuatan berlebih-lebihan itu yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Wal billah. Naam, barakallahu fikum. Kita kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, "Wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikin ila al-yaum." Demikian juga Demikian juga barakallahu fikum yang selain mereka dari kalangan atau kelompok-kelompok orang-orang musyrikin sampai saat ini. Nah, hingga hari ini yaghluna fis salihin mereka berlebih-lebihan nah, pada orang-orang salihin. Nah, boya tuh nabi kuburi mereka bahkan keliling. Mereka berkeliling-keliling di kuburan, Eh, di kuburan mereka. Eh, kuburan orang soleh tadi ya. Sampai saat ini yang mana hari ini mungkin wala alam apakah sama juga di Jawa atau di luar Jawa? Sekarang di Jawa ini lagi lagi semaraknya ya sore hari ini tadi nah barakallahu fikum atau yang sebelumnya mereka berbondong-bondong ke kuburan bayangkan tuh membawa bunga membawa air putih sebagian mereka kadang membawa ini dan itu ritual-ritual bid'iyah mereka lakukan barakallahu fikum mereka menganggap itu perbuatan baik padahal apa perbuatan mungkar cukup kalau kata mau ziarah kubur silahkan nggak masalah tapi jangan sampai membawa ritual-ritual bid'ahnya membawa bunga ditaburkan di atasnya, membawa air kemudian dibacakan apa kemudian disiramkan di atasnya. Alamnya beda ya, akhi alamnya itu beda. Jangan disamakan dengan alam dunia. Alam dunia yang sekarang kita berada di dalamnya ini. Alam berzah, alam kuburan itu lain. Jangan disamakan. Eh, katanya disiram air biar dingin. Nah, siapa yang bisa tahu? Nah, barakallahu fikum. Alamnya lain, alam ghaib. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Mau ziarah kubur silahkan. Nabi kita Muhammad SAW dulu sempat melarang, namun larangan tersebut mansuh, telah dihapus dengan sabda Rasulullah dalam hadisnya Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, Nam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian Nah, untuk ziarah kubur sekarang ziarilah. Ini umum sifatnya. Laki-laki boleh juga ziarah, perempuan juga boleh ziarah barakallahu fikum. Namun kalau perempuan disyaratkan apa? Idza umminatil fitnah. Apabila na'am barakallahu fikum eh, dirasa aman fitnah. Dalam artian apa? Apabila aman dari fitnah. Ewan am. Kalau aman dari fitnah, tidak bersaksaan, tidak apa? Tidak campur baur laki-laki perempuan di situ. Naam campur baur banyak, kemudian berkumpul di situ laki-laki perempuan. Naam barakallahu fikum. Naam kemudian juga diadakan ritual-ritual bid'iyah. Naam. Kalau mau ziarah silahkan, tapi tidak perlu kita khususkan pada naam barakallahu fikum misalkan pada tahun sekian atau misalkan pada bulan sekian, tanggal sekian, bulan ini, bulan itu, malam hari atau siang hari. Jangan mengkhususkan, bebas, kapan saja silahkan. Tiga kali sehari nggak masalah. Tapi jangan sampai membawa ritual-ritual bid'iyah. Jangan sampai membawa ritual-ritual perbuatan-perbuatan bid'iyah, perbuatan yang di dalamnya ada unsur bid'ah. Tidak perlu membawa bunga, tidak perlu membawa air, tidak perlu membawa ini dan itu, cukup berdoa. Ngam. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Itu doanya sudah cukup, doakan itu aja sudah. Naam barakallahu fikum. Assalamualaikum ahli diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Karena penduduk kuburan mereka, penduduk mereka, tempat mereka, rumah mereka. Naam barakallahu fikum. Naam minal mu'minin wal muslimin dari kalangan orang mukminin dan orang muslimin. Naam. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian barakallahu fikum. Naam. <coughs> Eh, naam. Barakallahu fikum itu Berarti apa? Berarti menunjukkan bahwasanya kita jangan sampai na'am keliru dalam melangkah. Naam ziarah kubur enggak masalah, mengunjungi ziarah kubur enggak masalah. Na'am barakallahu fikum, tapi jangan sampai na'am melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Naam, adab-adabnya banyak sekali sebutkan dalam na'am kitab-kitab yang berkaitan masalah apa? Na'am jenazah atau kitab janaiz. Bagaimana ziarah kubur, kemudian bagaimana situ na'am eh, adab ketika masuk, tidak boleh pakai sandal. Nah, barakallahu fikum kecuali kalau misalkan di dalamnya banyak durinya atau misalkan di situ becek dan tidak memungkinkan kecuali harus pakai sandal itu boleh. Pada asalnya nggak boleh ya, sandal itu dilepas di luar. Nah, luar area kuburan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Masuk tanpa memakai sandal. Nah, kemudian tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sekali-kali kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa yatufuna bi wa yadbahuna lahum bahkan ada di antara mereka yang mereka itu yadbahuna lahum nah membuat sembelihan untuk mereka bayangkan tuh nyembelih ayam ayam pun yang warnanya harus hitam polos nggak boleh ada warna putihnya nah istilahnya ayam apa ya ini cemani kalau di Jawa istilahnya ayam cemani dan semisalnya eh, atau misalkan harus menyembelih sapi atau kerbau atau kambing gitu dipersembahkan untuk kuburan-kuburan itu ada sebagian mereka itu aneh sekali ya nah barakallahu fikum Allah musta'an Allah musta'an Wayang lahum dan mereka pun bernadar untuk mereka kalau seandainya nanti aku nak berhasil atau lulus ujianku aku akan nah. aku akan ziarah kuburan Mbah Fulan Mbah Fulan. Nah, ya, bayangkan tuh. Nah. pengagungannya mereka berlebihan. Nah, wa yastaghitsuna bil mauta bahkan di antara mereka ada yang beristighatsah minta perlindungan agar dientaskan kegentingan yang ada padanya. Nah, kemudian agar dia apa? Diberikan apa? Rezeki dan semisalnya kepada bil mauta berorang-orang yang mati. Wa istanjidu nabihim dan mereka menyeru, memanggil-manggil mereka, ya fulan, ya fulana. Ha? Kalau bahasa Jawanya ya Mbah fulan, Mbah fulan gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin tuan fulan, tuan ini dan itu semisal atau yang semisalnya. Yang jelas apa? Yang jelas itu semua adalah kesyirikan yang sering ritual tersebut dilakukan oleh sebagian orang yang mereka anggap bahwasanya para mayit yang sudah mati itu mendengar, mendengar kemudian me, memberikan apa? memberikan atau istilahnya mengabulkan apa yang diminta. Kalau misalkan mendengar pun pun apa belum tentu bisa mengabulkan itu ya. Kalau seandainya mendengar, nah barakallahu fikum ya. Belum tentu mereka bisa mengabulkan. Yatlubuna minhum qada'al hawaij, perhatikan ini. Sudah menyeru, memanggil, menyembelih untuk kuburan, eh, untuk kuburan orang soleh tadi. Kemudian mereka bernadar, eh, bernadar untuk orang soleh tadi. Mereka pun meminta, meminta dari mereka orang soleh sudah meninggal tadi qada'al hawaij untuk memberikan atau Naam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya bayangkan. Waliyadzubillah minta pesugihan dengan cara apa? Menaburkan bunga di kuburan si fulan, Mbah fulan dan semisalnya. Naam kalau fikum ya na'am. Kalau di tempat kami terkenalnya Mbah Potro gitu ya. Mbah Potro itu nggak tahu siapa, orangnya pun juga nggak dikenal, sholat atau enggak, mereka datang ke sana minta pesugihan bayangkan. Pulang nyembelih ayam. Ayam apa? Ayam cemani. Ayam cemani harganya berapa? Jutaan. Kalau ayam cemani dicari susah itu jutaan. Nah, itu untuk apa? Untuk dipersembahkan untuk kuburan Mbah Potro. Mbah Potro itu sendiri ya, ada atau enggak enggak tahu kok. Allah musta'an, Allah musta'an. Seperti itu keadaannya. Mungkin di setiap negeri atau mungkin setiap kota beda-beda ya. Nah, barakallahu fikum mungkin di Jawa Barat yang terkenal apa gitu. Kalau Jawa Tengah apa gitu. Kalau Jawa Timur ya macam-macam. Nah, karena mereka itu masih meyakini adanya nah mungkin arwah-arwah atau istilahnya jin-jin yang nah barakallahu fikum yang dinamakan dengan gendruwo atau namakan dengan wewe, dinamakan dengan wedon dan semisalnya itu macam-macam. Itu semuanya apa? Itu semuanya adalah na'am barakallahu fikum penamaan-penamaan yang mereka dapat dari mbah-mbah mereka. Adapun jin kita yakini ada, jin itu ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, macam-macam, tapi penamaan seperti itu dari mana? Nah, eh? Enggak boleh kita takut dengan mereka. Fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah Ta'ala. Jangan kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi seperti itu keadaannya. Jangan sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Ziarah silakan. Nah, ziarah silakan barakallahu fikum. Nah, tapi perlu diperhatikan jangan sembarangan dalam masalah seperti ini. Ewa. Apa kata beliau sini? Fal ghulu yajurru ashabahu ila syirki. Maka sikap berlebihan Nah, hulu itu menghantarkan pelakunya kepada syirikan bayangkan tuh. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatruni kama atratatin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian nabar barakallahu fikum berlebih-lebihan terhadapku dalam menyanjungku, dalam memujiku, mengagungkanku sebagaimana sikap berlebihannya orang Nasara terhadap Ibnu Maryam. Orang Nasara mengatakan apa? Wa qalatun Nasara, al-Masih ibnu Allah. Nah, orang Nasara mengatakan Al-Masih ibn Allah. Bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah, bayangkan tuh. Nah, ayo, Allah musta'an. Wal itra huwal ghulu fil madh. Itra itu adalah apa? Sikap berlebihan dalam memuji. Itu enggak boleh kita ya. Nah, contohnya kita memuji Syekh Fulan, eh, Syekh Al-Alamah dan semisalnya kemudian pujian tersebut hingga melebihi daripada daripada apa? Enam daripada kadarnya atau kedudukannya itu enggak boleh juga. Nah, tapi kalau sekedar syekh enggak masalah. Tadi pujian terkadang naam syekh kemudian dikatakan dengan lain-lain ya istilahnya naam imamnya para eh, imamnya para seluruh penduduk alam misalkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum atau dengan sikap yang berlebihan. Tentunya apa tentunya seperti itu biasanya syekh sendiri nggak mau disebutkan. Dia apa diuji eh, dalam artian dipuji dengan berlebihan seperti itu. Ya cukup syekh. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum ayo. Ya, Wal itra' huwa al-ghulu fil madh. Ngam. Eh, berlebihan dalam memuji itu itra. Innama ana abdun kata Rasulullah. Hanya saja aku adalah hamba biasa. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Jadi Rasulullah nggak mau kalau dipuji hingga melebihi kadarnya. Nah, dan sikap berlebihan ini telah diterapkan oleh orang-orang apa? Orang-orang Syiah Rawaf, Rafidah, Al-Majus yang mereka itu pengikutnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dan yang semisalnya, pengikutnya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Wal billah. Siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Eh? Orang Majus, Abu Lu'lu al-Majusi. Abu Lu'lu eh, al-Majusi. Kemudian siapa yang menyebarkan pemikiran Na'am barakallahu fikum, na'am Syiah di antaranya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wal billah, wal billah. Na'am. Sikap berlebihan. Apa yang dikatakan Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah itu memuji Ali bin Abi Talib hingga melebihi kedudukannya. Nah, eh, Ali bin Abi Talib dikatakan Ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali kamu itu benar-benar Allah. Bayangkan ini. Sikap berlebihan seperti itu tidak benar. Dan itu perkara yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kebinasaan. Iyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dan hindarilah kalian sikap hulu. Dan sesungguhnya hulu itu sikap berlebihan itu yang menyesatkan umat-umat sebelum kalian. Waliyadzubillah. Naam. Apa kata beliau di sini? Perhatikan dikit lagi wal ghulu fil ashkhas. Naam. Dan sikap berlebihan pada seorang minal anbiya, baik dari kalangan para nabi was salihin dan orang-orang saleh, huwal ladzi auqa'al musyrikin. Inilah yang terjatuh pada orang musyrikin, yang ada pada orang musyrikin. Minal kitabiyin wal ummiyyin. Baik dari dari kalangan kitabiyin sudah kita jelaskan di awal-awal kitab apa kitabiyin? Kitabiyin orang Yahud dan Nasara, ahlul kitab yang mereka dinaskan oleh Allah taala di mana? Di neraka jahanam khalidina fiha. Nah, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah apa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Nah, ahlu kitab siapa? Al-Yahud wa Nasara. Dan orang musyrikin mereka di neraka jahannam khalidina fiha kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia. Wa na'am wa na'am. Barakallahu fikum wal Wal iyadzu billah. Naam, naudzubillah min dzalik. Ewa. Apa kata beliau sini? Minal kitabiyyin wal ummiyin fi syirkil akbar. Nah, inilah yang nah barakallahu fikum telah terjatuh orang musyrikin dari kalangan kitabiyyin ummiyin pada syirik akbar. Hati-hati. Syirik akbar itu syirik kesyirikan yang menghancurkan semua amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasinin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu niscaya akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan dulu mereka amalkan. Wal billah hati-hati. Naam. wakadimna Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Naam, barakallahu fikum. Kemudian dihadapkan dia Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia. Kemudian Allah taala jadikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan tersebut yang diamalkan di dunia Nah, barakallahu fikum bagikan debu yang berterbangan. Wallahu billah. Ada pun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan selanjutnya yaitu nah barakallahu fikum masih mengenai dari, daripada permasalahan yang ke-13. Naam insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah jalla wa ala fid dunya wal akhirah. Naam.